Dengan syukur yang dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang pentingnya kedudukan syukur. Beliau menjelaskan di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang kata beliau idza u'tiya syakar. Tanda-tanda kebahagiaan seorang di antaranya adalah apabila orang tersebut diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala syakar dia bersyukur mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fidin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka yang harus kita perhatikan yang namanya asyukur, yang namanya syukur itu harus dibarengi dengan amalan-amalan solihat sehingga bukan hanya sekedar dengan lisan yang namanya syukur yakunu bilisan wa yakunu bil jawarih wa yakunu bil qalbi inilah yang namanya syukur syukur itu dengan lisan dengan hati dan anggota badan dengan lisan seorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota badan dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut li untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan hati, dengan cara orang tersebut mengimani bahwasanya kenikmatan tersebut datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita memasuki hadis yang ke-40. Disebutkan di dalam hadis tersebut qala al-Imam Abu Zakaria rahimahullahu taala An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil wa kana ibnu umar radhiyallahu taala anhuma yaqul idza amsayta falatang tadiris sabaha Wa idza asbahta fala tangtadiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautik rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma namanya Abdullah bin Umar. Qala beliau berkata, Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Fakal seraya berkata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun jadilah. Fid dunya jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun. Seakan-akan engkau itu orang yang gharib Gharib itu adalah orang yang asing. Jadilah engkau di dunia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan engkau orang yang gharib, orang yang asing. Au abir sabil atau seperti orang yang numpang lewat. Au abir sabil atau seperti orang yang numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mayaqul setelah Ibnu Umar mendapatkan nasihat supaya jadilah di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan memberikan nasihat kepada kita semua setelah mendapatkan wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza amsayta fala tangtadiri sabah." Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Artinya jangan berangan-angan engkau itu akan sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa' Apabila di pagi hari, janganlah engkau menunggu-nunggu sore hari. Wakhud min sihatika lima radika. Dan gunakanlah waktu sehatmu. Lima radika untuk menghadapi sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan gunakanlah waktu hidupmu limautik untuk persiapan kematianmu. Rawahul Bukhari hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita bagaimana kita memperlakukan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang menumpang lewat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan kata beliau la tatakhiduha watonan. Artinya janganlah engkau menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalmu yang kekal wala tahdutsu nafsaka bil baqa'i fiha. Ya, jangan kau jadikan dunia ini sebagai tempat tinggalmu yang kekal yang abadi. Dan jangan pula terbetik pada jiwamu. La tahdutsu nafsaka. Jangan sampai terbetik pada jiwamu bil baqa'i fiha untuk kekal di dalamnya. Jangan sampai terbetik di dalam hati, berangan-angan di dalam hati ingin hidup selama-lamanya di muka bumi. Sehingga dia bekerja mengejar kehidupan dunia. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. al mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan dunia. Keadaan yang pertama kita diperintahkan menjadikan dunia itu adalah kita hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang yang menumpang orang yang numpang lewat. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan dunia Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa Walahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang namanya kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah laibun. Adalah permainan dan perkara yang melalaikan. Inilah gambaran kehidupan dunia. Sehingga kita jangan berangan-angan untuk kekal di tempat yang seperti ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 tentang ke kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan adapun kehidupan dunia yang kita berada di dalamnya dan adapun kehidupan dunia illa mata'ul hurur tiada lain adalah mata ulhurur kenikmatan al yang menipu inilah kehidupan dunia sehingga tatkala seorang mendapatkan kehidupan di dunia mendapatkan kenikmatan di dunia pada hakikatnya orang tersebut mendapatkan kenikmatan yang gurur, kenikmatan yang menipu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kita hati-hati terhadap kehidupan dunia karena kenikmatan yang menipu. Maka dijelaskan oleh para ulama, ayat ini merupakan kata beliau wahada tahkirun di amri dunia wa tashghirun li sya'niha wa anna hadzani'atun faniyatun zailatun ayat ini yang Allah nyatakan kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur ayat ini menjelaskan tentang tahkirun li amri dunia menjelaskan tentang remehnya urusan dunia rendahnya urusan dunia wa tasghirun li sya'niha dan kecilnya urusan dunia. Inilah keadaan dunia. Keadaannya sangatlah rendah dan sangatlah kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia adalah matangul hurur, kenikmatan yang menipu. Kehidupan dunia adalah laibun walahun, permainan yang melalaikan Inilah kehidupan dunia. Sehingga ajwal mukminun rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin itu jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sehingga dia lalai meninggalkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya, yaitu kenikmatan di dalam janahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keadaan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul mata'ud dunya qalilun." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, mata dunia, kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit. Sehingga sebesar apapun kenikmatan dunia yang kita rasakan, pada hakikatnya barakallahu fikum kenikmatan yang sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia, ini sangatlah betul. Kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Betapa banyak seorang yang dia mendapatkan kenikmatan, tapi ternyata dia tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut. Dia tidak bisa menikmati kenikmatan tersebut. Dia dari kecil, dari mudanya berusaha untuk mengumpulkan dunia dengan tujuan atau angan-angan ya. Nanti kalau tua saya tinggal menikmatinya. Tapi ternyata terkadang orang tersebut umurnya tidak sampai tua sehingga dia tidak bisa menikmati dunia di masa tuanya. Atau terkadang tatkala tua justru dia terkena berbagai macam penyakit. Ya. Penyakit inilah, penyakit itu. Yang pada ujungnya orang tersebut pun tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Inilah kenikmatan dunia. Oleh karena itu disebutkan kenikmatan dunia itu adalah barakallahu fikum, kenikmatan yang menipu. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari Fatilatul Syekh Muhammad Ibn Uthimin rahimahullahu taala. Kata beliau an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaya ya'ni amsaka bihima li ajli an yastar'i intibahuhu liyakhfadha ma yakul. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, Amsaka bihima, memegang kedua pundaknya. Kenapa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian? Sebelum menyampaikan apa yang mau disampaikan, kata beliau, Kata beliau, rahimahullahu taala, tujuannya adalah supaya Ibnu Umar benar-benar menjaga dan memperhatikan apa yang akan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyampaikan saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memegang kedua pundak Nabi, kedua pundaknya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tujuannya supaya Ibnu Umar benar-benar perhatian dan menjaganya. Menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah penting. Dan keadaan manusia barakallahu fikum sebaliknya. Tatkala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang asing tapi banyak manusia yang menjadikan kehidupan dunia ini seakan-akan dia akan tinggal selama-lamanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, Kun fi dunya ka'annaka gharibun ibun awabirusabil. sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau orang yang menumpang lewat. Al-gharibu huwa ada punya dimaksud al-gharib orang yang asing huwa al-muqimu fil baladi wa min ahliha itu seorang yang dia tinggal di suatu negeri wa huwa laisa min ahliha dia bukan penduduk negeri tersebut kita datang ke negeri Yaman ke negeri Saudi tinggal di situ itulah kita orang asing di situ sehingga bagaimana yang dilakukan oleh orang yang asing, tentunya dia akan segera mengambil bekal untuk melanjutkan perjalanannya atau untuk kembali ke kampungnya sehingga dia segera menyelesaikan urusannya inilah orang yang asing artinya dia senantiasa siap-siap begitu juga barakallahu fikum kita hidup di dunia jangan sampai lalai jangan sampai kita terbawa kenikmatan yang menipu tapi kita seperti orang yang asing, senantiasa siaga dan siap-siap. Ya. Terlebih al-maut, kematian, kita tidak tahu kapan datangnya. Barakallahu fikum. Au abiru sabil. Atau yang berikutnya, jadilah engkau di dunia seperti orang yang numpang lewat. Wa huwa alladhi marabil baladi wa huwa masin musafir. Orang yang numpang lewat adalah orang yang melewati suatu negeri Wahua masin musafir. Dia itu hanya sekedar lewat sebagai musafir. Maka wa mithluha ulai a'ni al-gharibi aw'abiri sabil la yattakhidhu hadzal balada mutinan wa mustaqirran. Kalau orang tersebut menjadikan dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang menumpang lewat, maka orang tersebut tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi bahkan tidak terbetik sama sekali ya. li'anna musafirun karena dia orang menumpang lewat lagi istirahat masa dia akan membangun sebuah rumah yang bagus yang kokoh sementara sebentar lagi akan ditinggal barakallahu inilah gambaran orang yang hidup wa akhadhat hadhil mau'izatu min Abdullah ibni Umar ma akhadat min qalbihi maka Abdullah ibni Umar sangatlah mengambil atau wa akhadta hadhil ma'idhah maka hendaklah engkau mengambil nasihat ini dari Abdullah ibni Umar engkau ambil dari dalam hatinya nasihat supaya kita benar-benar merenungi nasihat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sangat-sangat merenungi nasihat tersebut. Oleh karena itu Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza amsaita fala tangtadirus sabah wa idza asbahta fala tangtadirul masa." Kata Ibnu Umar, "Kalau kamu di sore hari di sore hari itu hidup, ya. Kamu di sore hari, maka jangan menunggu-nunggu pagi hari." Wa idza asbahta apabila engkau di pagi hari jangan menunggu-nunggu sore hari. Apa makna kalimat ini? Kalau di sore hari jangan menunggu pagi hari. Kalau di pagi hari jangan menunggu sore hari. Maknanya yakni idza amsaita fala taqulu sawfa abqa ila sabah. kamin insanin amsa wala yusbih Maknanya apabila engkau di sore hari. Maknanya apabila engkau di sore hari. Maka janganlah engkau mengatakan sofa abqa ila sobah. Jangan engkau mengatakan saya aku akan hidup sampai pagi hari. Ya. Kenapa demikian? Kam berapa banyak? Min insanin berapa banyak dari manusia yang di sore harinya dalam keadaan sehat hidup walam yusbih tapi ternyata umurnya tidak sampai pagi hari ya umurnya tidak sampai pagi hari sehingga kita barakallahu fikum jangan terus berangan-angan tak kala di sore hari jangan mengatakan saufa abqa ila sabah barakallahu fikum wa kadzalika qalu idza asbahta fala tangtadiru masa Begitu juga kata Ibnu Umar, apabila engkau di pagi hari jangan menunggu-nunggu sore hari. min insanin asbaha walam yumsi. Betapa banyak dari manusia yang dia hidup di pagi hari ternyata tidak sampai sore hari. Apa yang dimaukan dari nasihatnya Ibnu Umar ini? Memberikan nasihat kepada kita kalau di pagi hari jangan nunggu-nunggu sore hari di sore hari, jangan nunggu-nunggu pagi hari. Apa yang dimaukan dari nasihat tersebut? Ya. Wa muradu ibni Umar fi dzalika yang dimaukan oleh Ibnu Umar dalam hal ini ayantahizal insanu fursata lil amali salih yang dimaukan oleh Ibnu Umar di sini hendaklah seorang itu ya manusia itu dia bersiap-siap menggunakan kesempatan itu untuk melakukan amalan soleh. Ini yang dimaukan. Jadi kalau di sore hari ya segera melakukan amalan soleh waktu itu. Jangan mengatakan saya baca Al-Qur'annya besok pagi sajalah. Kalau memang sore hari ada kesempatan untuk qiraatul Quran, ya gunakan segera mungkin untuk membaca Al-Quran. Jangan menunda sampai pagi hari. Kalau waktu itu diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk mencari ilmu, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya segera digunakan. Jangan nunggu-nunggu nantilah. Kalau rumah saya sudah dekat dengan pondok, saya baru fokus ngaji. Ya. Kalau hanya sekedar angan-angan, nanti sampai dekat pondok pun beda lagi wah ternyata dekat pondok banyak masalah, banyak bakul, anaknya seneng jajan, ya. Eh saya tak fokus usaha dulu, ya. Akhirnya sudah dekat pondok ditinggal pergi untuk usaha, ya. Tidak demikian. Ya. Jangan menunda-nunda untuk beramal. Segera gunakan waktu yang Allah berikan, fursah kesempatan yang Allah berikan lil amali saleh untuk melakukan amalan soleh. Hatta la tudayyu alaihi dunya sehingga dunia itu tidak melalaikan kamu. Wa dalam keadaan dia tidak sadar. Betapa banyak orang yang dibikin lalai oleh dunia ya, hanya dengan kalimat sofa sofa ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim itu namanya penyakit taswif ya, menunda amal. Ya nantilah seperti ini nanti kalau saya sudah sudah apa? Sudah sukses. Saya baru nanti fokus ngaji. Kalau saya sudah seperti ini, nanti saya baru fokus belajar membaca Al-Quran. Ini namanya kalimat taswif yang digunakan oleh syaitan. Berangan-angan seakan-akan hidupnya mau sampai sekian tahun, mau sampai besok pagi dan seterusnya. Seorang mukmin tidak demikian seorang mukmin dia segera mungkin untuk menggunakan kesempatan lil amalis soleh untuk melakukan amalan soleh. Ya. Jadi yang namanya belajar itu nggak harus menunggu rumahnya dekat dengan pondok. Tidak. Kapan ada kesempatan? Sekarang saya ada kesempatan. Alhamdulillah kesempatan belajar ada. Gunakan untuk belajar. Ya. Cari seorang ustaz atau ustazah, seorang mudaris. Ya. Minta waktunya untuk belajar seperti itu. Jangan nunggu nantilah kalau saya nggak repot. Anak saya lima, eh, eh, si cilik-cilik kabeh ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Barakallahu fikum. Ini yang umahat. Kalau yang laki-laki beda lagi. Masya Allah, saya tanggung jawabnya ini, ini. Dihitung semua. Akhirnya nggak ada kesempatan untuk belajar. Barakallahu fikum. Kemudian kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala wa khud min sihatika lima radika. Dan gunakanlah waktu sakitmu, waktu sehatmu. Lima radika untuk menghadapi waktu sehatmu. Apa makna kalimat ini? Gunakan waktu sehatmu lima radika. Kata beliau, yakni artinya Badirun visi hati qoblal maradhi Artinya bersegeralah. Bersegeralah beramal visi hati tatkala kamu sehat. Ya. Tatkala kamu sehat, segeralah untuk beramal qoblal maradhi sebelum kamu sakit. Ini maknanya. Jadi kalau kita sehat segera beramal. Ya. Cuman sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kenikmatan sehat dan waktu luang ini memang kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lupa dan lalai. Ya. Sehingga terkadang seorang tersadar kalau sehat itu nikmat tatkala sakit ya. Tatkala sudah mulai sakit-sakitan, sudah bolak-balik kena encok, ya, rematik baru sadar duduk sebentar penek ora sendean rasane pegel ya. Ini bukan nyindir yang sendean. Yang sendean nggak apa-apa, yang penting sendean jangan ngantuk ya. Monggo boleh sendean, tapi ampun ngantuk nih, Nah. Barakallahu fik. Ini maknanya demikian. Gunakanlah waktu sehatmu lima rozik untuk menghadapi waktu sakitmu. Artinya adalah badirun fisihati bersegeralah untuk melakukan amalan visi hati tatkala kamu sehat. Karena yang namanya manusia itu nggak akan sehat terus, mesti ada meriangnya, ya. Itu pasti ada sakitnya. Sehingga Islam mengajarkan supaya kita gunakan sebaik mungkin waktu sehatnya adalah untuk beramal qablal maradi sebelum datang waktu sakit. Kenapa demikian? Fa inal insana madama sahihan yashalu alaihi amalu. Fa inal insana karena sesungguhnya manusia kalau dia dalam keadaan sehat gampang baginya untuk ber beramal. Ini orang lagi sehat ya. Untuk beramal gampang, untuk mengerjakan sholat gampang, untuk menghadiri majelis ilmu gampang, untuk qiraatul Quran gampang, untuk belajar gampang. Ini orang yang lagi sehat. Ya. Barakallahu fikum. Beda orang yang sakit, ya. Kalau sudah sakit-sakitan mau menghadiri majelis ilmu kena angin sedikit pega, ya. Kadang seperti itu, ya. Ini kalau sudah mulai kesehatannya menurun, ya. Kena angin sedikit masuk angin, kena gerimis demam, ini orang kalau sudah mulai sakit-sakitan. Beda kalau orang sehat. Ya. Orang sehat itu yashalu alaihil amal. Gampang baginya untuk beramal. Kenapa demikian? Li'annahu sahihun munsharihu sadri munbasitun nafsi. Karena orang yang sehat itu ya, dadanya itu lapang, jiwanya itu pun merasa semangat. Ini orang yang sehat. Berbeda dengan al-marid Berbeda dengan orang yang sakit. Wal maridu yadiku sadruhu wala tan wala tanbasitu nafsuhu wala yashulu alaihi amalu yang namanya orang yang sakit barakallahu fikum dada itu rasanya sempit jiwa itu semangatnya pun berkurang inilah orang yang sakit ya yang tadinya semangat luar biasa kalau sudah sakit biasanya apa dada itu rasanya sempit, semangatnya itu mengurang. Fala yashalu alaihil amal dan beramal pun merasa sulit. Ini orang yang sakit. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum kita gunakan waktu sehat kita untuk benar-benar bersegera dan berlomba untuk melakukan amalan-amalan soleh. Jangan seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang-orang yang tertipu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas asihatu wal faragh. Dua kenikmatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringnya dilupakan oleh mayoritas manusia yang seringnya dilupakan oleh kebanyakan manusia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah nikmat sehat diberi kesehatan matanya sehat tangannya sehat kakinya sehat akalnya sehat masya Allah ini kenikmatan yang sangat besar tapi sekali lagi aktsarunas kebanyakan manusia itu lalai dan yang kedua adalah waktu luang Waktu luang ini adalah kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa min hayatika limautik. Gunakan waktu hidupmu limautik untuk persiapan kematianmu. Ya, gunakan waktu hidupmu untuk menghadapi untuk persiapan kematianmu. Apa artinya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, ayat itu intahazal hayatu madum tahayan qabla antamut. Artinya intahazal hayata. Gunakan kehidupan ini untuk siap-siap. Jadi kita hidup ini barakallahu fikum untuk siap-siap sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi orang yang asing orang yang asing ya senantiasa untuk siap-siap lagi numpang lewat ya istirahat di gubuk tentunya para fikum orang tersebut siap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut sehingga gunakanlah hidup ini untuk persiapan engkau qabla antamut sebelum engkau mati li'anal insana Iza mata inqata amaluhu illa min salasin dikarenakan yang namanya manusia ini harus kita perhatikan yang namanya manusia Iza mata apabila dia telah mati manusia apabila dia telah mati inqata'a amaluhu akan terputus amalan-amalannya ini orang yang mati meninggal dunia terputus amalan-amalannya illa min salasin kecuali dari tiga perkara yang pahalanya terus mengalir. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya ya, apalagi kehidupan dunia itu akan ditinggalkan. Yang pertama adalah sodakotun jariyatun. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Ini yang akan terus mengalir. Sodakoh yang manfaatnya digunakan untuk umum membangun masjid ya memberikan jariah mushaf Al-Qur'an digunakan oleh kaum muslimin dan seterusnya yang kedua au ilmun yuntafa'u bihi au ilmun yuntafa'u bihi ini yang kedua yang pahalanya akan terus mengalir adalah ilmu yang membawa manfaat ya ilmu yang membawa manfaat yaitu ilmu din dijelaskan oleh para ulama ilmu yang membawa manfaat itu adalah ilmu alkitab was sunnah inilah ilmu yang membawa manfaat sehingga seorang mukmin barakallahu fikum hendaklah semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat menghadiri majelis taklim mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena inilah yang akan dibawa oleh orang yang meninggal dunia yang akan terus mengalir ya. Walaupun dia telah mati ya. Akan terus mengalir. Nah, Barakallahu fikum. Pahalanya ya, walaupun dia telah meninggal dunia. Ini ilmu yang bermanfaat seharusnya oleh seorang mukmin ini yang dikejar. Karena ini yang akan terus menyertai tatkala kita di alam kubur yaitu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabi'ul mayitu salasah fayarji usnan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengikuti mayit tiga perkara fayarji usnan dan yang kedua itu akan kembali waya bekomahu wahidun dan yang akan menyertai mayit tersebut sampai ke liang kubur itu satu yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti mayit ada tiga. Dua itu akan kembali, ya, dan yang satu akan menyertai terus sampai kalam kubur. Yang mengikuti pertama adalah ahluhu keluarganya. Tatkala orang mati, ya, keluarganya itu ikut mengantarkan ke alam alam kubur. Wa hartanya, ya diantar pakai mobil yang bagus, yang mewah, masya Allah. Ya. Tapi kata Nabi, yang dua, yang ketiga adalah amalannya. Ini juga akan menyertai. Kata, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua itu kembali wayarjau ahluhu keluarganya itu akan akan kembali walaupun anak disayangi seperti apapun nggak mungkin ya udahlah aku nemen ikut dikubur nggak tetap ditinggal tinggal pulang ya istri ya secantik apapun tetap ya akan ditinggal pulang nggak akan mungkin lah saya ikut ajalah di kuburan tidak sehingga keluarganya itu akan kembali kemudian hartanya pun akan kembali tidak ikut dikubur wayab amaluhu maka yang akan terus menemani adalah amalannya ya wa yabqa amaluhu amalannya ini yang akan terus menemani ke alam kubur inilah yang seharusnya dikejar oleh seorang mukmin kemudian barakallahu fikum di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya adalah awaladun salihun yada'u lahu atau anak yang soleh yang yada'u lahu inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua memiliki perhatian bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Di antara sebabnya adalah seorang tua memberi, memberikan tarbiyah yang sohihah. Memberikan tarbiyah yang baik, yang bagus. Oleh karena itu, Barakallahu Fikum, orang tua harus benar-benar memiliki perhatian kepada tarbiyah anaknya. Ya. Memiliki perhatian kepada tarbiyah anaknya dan merasa bertanggung jawab. Ya. Sehingga jangan sampai tarbiyah yang berat ini, yang penting ini, yang kebaikannya untuk orang tua ini, orang tua kurang perhatian. Ya. Lalu nulis nang perak pondok kiki ora apa Ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini keliru. Sebagai bentuk perhatian kepada anak, orang tua pun ikut belajar Ya, orang tua ikut belajar. Karena jangan sampai tatkala anak minta diajari, diajari mungkin kiroah yang ringan, ya. Sekarang kan ada al kiroah yang enam jilid itu ya. enam jilid atau lima jilid ya, Abu Zaki? Enam ya. Jangan sampai diminta, apa minta diajari yang ringan ini bingung. Yang ben orang ngerti kok ya. Cara mengucapkannya bagaimana ya. Kan kasihan Padahal yang namanya tarbiyah anak ya. Keberuntungannya, manfaatnya itu yang akan merasakan orang tua. Sehingga orang tua harus sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar sungguh-sungguh mencarikan duit yang banyak. Sing penting anak aku jaluk apa tok sembadani ya. Jaluk HP siap, baju bagus silahkan, sepeda yang bagus langsung. Bukan itu, justru tarbiyah kasih sayang. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Yang harus diperhatikan oleh salafijin, ya. Barakallahu fikum. Memberikan tarbiyah, memberikan contoh, ya. Jangan memberikan semangat yang luar biasa kepada anak. Kamu itu harus seperti Imam Al-Bukhari. Kamu itu harus seperti Imam Darukutni. Ya. Bagaimana Imam Darukutni? hafal Al-Quran sebelum berusia 12 tahun ya. kamu itu harus seperti itu ya. tapi ramanya, ya biunge sama saja tidak pernah belajar nggak pernah ngaji nah itu ini keliru tarbiyah yang keliru hanya memberikan motivasi tapi tidak memberikan contoh ya tatkala anak bertanya ini sih bagaimana ini ini bacanya bagaimana Nah itu saya juga nggak tahu. Ya itu. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala di dalam hadis ini ada beberapa fawaid ya. Wa min fawaid hadal hadis di antara faidah-faidah hadis ini. Dijelaskan kata beliau di antara faedah hadis ini annahu yanbaghi lil insani an la yaj'ala dunya muqirru iqamatin liqalihi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'anaka gharibun aw abiru sabil faedah yang pertama seyogianya bagi manusia apalagi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Janganlah menjadikan dunia itu tempat tinggal yang kekal. Jangan menjadikan dunia ini tempat tinggal yang kekal. Ya. Walaupun dia meyakini, ya semua orang sih akan mati. Tapi kehidupannya dia menggambarkan seakan-akan dia akan hidup yang kekal. Ya. Dia mengumpulkan harta lailan wanahar, siang dan malam. Ya hanya mengumpulkan harta, sholat saja tidak sempat, apalagi memberikan tarbiyah kepada anaknya. Ya. Maka janganlah seorang itu menjadikan dunia ini menjadi tempat tinggal yang kekal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Bahkan al mukminun rahimani warahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan keadaan dunia. Ya. Dunia ini adalah sijnul mukmin. Apa itu sijnul mukmin? Penjara bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ad-dunya sijnul mukmini wa kafir. ad dunia itu sejenul mukmin. Penjara bagi orang-orang mukmin. Wajanatul kafir dan janahnya orang-orang kafir. Apa maknanya? Dijelaskan maknanya oleh para ulama, wa maknahu anakula mu'minin masjunun mamnu'un fi dunya minas syahwatil muharramati wal makruhah. Maknanya bahwasanya setiap mukmin itu masjunun, terpenjara, tertahan. Mamnu'un fi dunya dilarang di dunia dari sahwat-sahwat yang muharramah wal makruhah. Dilarang dari sahwat-sahwat yang diharamkan dan sahwat-sahwat yang dibenci. Yang mana yang namanya jiwa senantiasa mendorong kepada apa? Kepada kejelekan. Itu yang namanya jiwa. Seorang mukmin ditahan, jangan. Ya. Barakallahu fikum. Mukallafun bi fi'li ta'ati syaqah. Setelah itu barakallahu fikum, seorang mukmin dibebani untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang syaqah, yang berat yang namanya amalan-amalan ketaatan itu berat bagi jiwa. Ya. Oleh karena itu, para ulama tatkala menjelaskan tentang sabar, diantaranya adalah asobru ala taatillah, bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Karena yang namanya ketaatan itu masya Allah perkara yang berat bagi jiwa. Ya. Hari Ahad Umum nas kebanyakan manusia mereka untuk santai-santai foya-foya ini untuk ngaji ya untuk belajar nah mereka melihat kita aneh kita pun melihat mereka sangat aneh ya mau mati kok seperti itu kan gitu nah inilah kehidupan dunia jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ad-dunya sijnul mukmin Wajanatul kafir Faidah yang kedua. Faidah yang kedua dijelaskan oleh beliau annahu yanbaghi lil aqili madama baqiyan wasihatu mutawafiratan an yahrusa alal amali qabla an yamuta wa yanqati'u amaluhu Faidah yang kedua annahu yanbaghi lil aqil sudah seyogianya bagi orang-orang yang berakal seyogianya bagi orang-orang yang berakal selagi dia hidup selagi dia sehat hendaklah orang yang berakal tersebut bersegera untuk melakukan amalan soleh ini tanda orang yang berakal tanda orang yang memiliki akal yang sehat dia itu bersegera melakukan amalan soleh qabla an yamut sebelum dia mati sehingga akan terputus darinya amalan amalan ini tanda seorang yang berakal ya memiliki akal yang sehat dia bersegera untuk melakukan amalan-amalan soleh bukan terus menunda tapi dia bersegera untuk melakukan amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain yang datang dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk bersemangat melakukan amalan-amalan yang membawa manfaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris alama yanfa'uk fasta'in billah fala ta'jaz Kata Nabi, bersemangatlah engkau. Bersemangat untuk melakukan amalan-amalan an yanfa'uk yang membawa manfaat buat kamu. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya bersemangat, wala takjaz dan jangan merasa lemah, merasa malas Inilah prinsip seorang mukmin diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya memiliki prinsip semangat, semangat untuk melakukan perkara-perkara yang membawa manfaat. Ya, barokallahu fiqum. Bersemangat untuk belajar. Bersemangat untuk tolabul ilmi. Ini prinsip seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi dan semangatnya itu bukan awal-awal saja ya tapi semangat ini dijaga terus tolabul ilmi tolabul ilmi nah dan jangan merasa tidak mampu ya dan jangan merasa tidak mampu ini prinsip yang harus senantiasa dipegang oleh seorang mukmin seorang muslim jangan karena hujan semangatnya menurun ya ini ada yang santri bimbel Darussalam enggak? Enggak ada ya? Iya. Hanya ke arah-arah hujan setengah yang datang. Ya, info yang kemarin saya dapatkan. Ya, ada yang saya tahu Ustaz, santri bimbel Darussalam Darussalam ya? Iya. Tinggal separuh, kenapa enggak datang yang separuh? Mungkin karena hujan. Dong baru hujan kok. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi. Menjadi orang yang bersemangat. Nah, hujan ya bismillah masih sehat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah di antara faedah berikutnya annahu yanbaghi lil muallimi an yaf'ala al asbaba allati yakunu fiha intibahil mukhatab ini juga pelajaran penting untuk kita semua. Bahwasanya lil mualim bagi orang yang mengajarkan ilmu itu melakukan sebab-sebab yang menyebabkan orang yang diajari itu jadi perhatian. Nih, seorang ibu, seorang bapak mengajari anaknya, ya, anaknya kumainan terus ya, diajak membaca kiroah, Sulit sekali mainan terus. Hendaklah mengambil sebab ya, mengambil sebab-sebab yang menyebabkan anak tersebut menjadi perhatian barakallahu fikum. Nah, ini banyak ya, mengambil sebab, melakukan sebab bagaimana supaya anak itu mau perhatian. Ini hendaklah yang dilakukan oleh seorang muallim, seorang yang mengajar. Dan kita di sini adalah orang yang mengajar. Ya. Jangan wah ini faidah ini hanya untuk ustadz dan ustadzah. Kalau saya enggak, loh, jenengan kan punya putra, punya putri, ya. Kalau yang laki-laki punya istri, jenengan punya tanggung jawab untuk memberikan tarbiyah kepada kepada istri, ya. Barakallahu fikum. Oh sudah setiap hari Ahad saya bawa ke PMI. Ini diantaranya, ya ini diantaranya. Ya. Ada di sana tarbiyah yang lainnya. Mungkin dibacakan satu kitab. Wah itu berat Ustaz. Prinsip seorang muslim jangan merasa lemah. Jangan bilang berat dulu baca kitab. Kalau antum mau belajar baca kitab itu apa? Berat atau gampang? Insya Allah gampang. Ya. Apalagi kalau antum memiliki niatan dalam rangka memberikan tarbiyah kepada anak dan istri. Sehingga jangan sampai nanti istrinya ada PR bahasa Arab, tanya ke suaminya, loh yang kurang ngerti. <laughs> Nah, jangan seperti itu, ya. Harus semangat juga seorang suami untuk belajar. Loh, kerjanya kapan? Ya kerja tetap kerja, ya. Dibagi, ya. Nah, dibagi jangan kerja terus. Allah tidak memerintahkan untuk kerja terus, ya. Barakallahu fikum. Ini diantara faedahnya. Kemudian diantara faedah yang berikutnya fadilatu Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala ma. Haitsu hadhihi al mau'izati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala ma. Fadilah yang dimiliki oleh Abdullah ibni Umar. Dari sisi mana? Yang mana? Abdullah ibni Umar itu ta'afaro, ya membekas padanya dengan mauidoh nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendapatkan mauidoh nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung membekas ya, sehingga langsung menarik kesimpulan dan memberikan nasihat Iza asbahta falatang tangtatirul masa wa iza amsayta falatang tangtatirus sofa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa fawaid, beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullahu taala terkait tentang hadis yang ke-40 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita memasuki hadis yang berikutnya, hadis yang ke-41. Ya. Biar cepat selesai, tinggal dua hadis lagi ya. Iya. Hadis yang berikutnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhumah dari Abu Muhammad namanya adalah Abdullah ibni Amr ibnil As. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi hadithun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin Saya ulangi dari Muhammad dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhumah Beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu" Tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, pada lafaz la yu'minu ya pada lafad la yu'minu. Ay la yu'minul imanul kamil. Walaysal muradu bihi nafyul imani bil kuliyati. Kata Nabi tidaklah beriman. Artinya di sini adalah tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Maknanya demikian. Ya orang tersebut memiliki keimanan, tapi keimanannya tidak sempurna. Banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Yang dimaukan adalah keimanan yang sempurna. Sehingga kata beliau, walaisal muradu bukan yang dimaukan adalah nafyul imani bil kuliah. Menghilangkan keimanan secara menyeluruh. Bukan ini maksudnya. Tapi maksudnya adalah al-imanul kamil. Keimanan yang sempurna. Tidaklah seorang itu beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti ya apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima ja'abihi minas syar'i itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yaltafitu ila gherihi. Dia itu tidak menoleh kepada yang lainnya. Ya. Tapi memang pandangannya lurus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah seorang mukmin yang sempurna. Ya. Seorang mukmin yang sempurna, dia yang merasa cukup dengan syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid. Faidah, faidah. Di antara faidahnya, annal imana qad yanfa aman qasara fi ba'di wajibihi. Di antara faidahnya bahwasanya yang namanya keimanan terkadang itu dinafikan, ditiadakan bagi seorang yang dia mengurangi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Terkadang keimanan itu dinafikan dari seorang yang dia apa? tatkala menjalankan kewajiban-kewajiban itu tidak sempurna. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Barakallahu fikum. Wa hadza mauqufun ala ma warada bihi syar'u. Wa laysa lil insani ayan fal imanu an syakhsi bimujarradi bimujarradin anahu ra'ahu ala ma'siyatin hatta yathbutu bidzalika dalilun syar'iyyun. Ini diantara faedah yang sangat penting bahwasanya seorang itu tidak bisa menetapkan hilangnya keimanan seorang hanya sekedar karena melihat dia melakukan kemaksiatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij oleh kelompok khawarij tatkala melihat seorang melakukan kemaksiatan langsung dihukumi kafir mukhrijun anil millah seorang mukmin tidak bisa sampai ada padanya dalil yang kokoh memang yang menunjukkan hal demikian Kemudian di antara faedahnya juga terkait dengan hadis tersebut, kata beliau wujubul inqiyadi lima ja'a bihi nabiyyu. Wajibnya tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wajibnya untuk tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedahnya juga annal imana yazidu wa yanqusu kama huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Di antara faedahnya juga bahwasanya yang namanya al-iman, keimanan itu yazidu bisa bertambah, wayang kusu dan bisa berkurang. Inilah yang namanya iman. Bisa bertambah, bisa berkurang sebagaimana ini madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Bertambah bito'ah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wayang kusu ma'asi, dan berkurang dengan melakukan perbuatan maksiat. Beda dengan apa yang telah diyakini oleh orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah mereka menetapkan mengatakan bahwasanya ahlul ma'asi indahu imanun kamilun. Orang murjiah mengatakan pelaku-pelaku maksiat mereka itu memiliki keimanan yang sempurna. Ini kelompok murjiah. Kalau ahlu sunnah mengatakan pelaku maksiat indahu iman. Akan tetapi nakisun bil ma'asi. Dia memiliki keimanan tapi keimanannya berkurang dengan perbuatan maksiat. Ya. Kalau kelompok murjiah ya, tidak. Pelaku maksiat sebesar apapun kata mereka mukmin kamilul iman. Oh, dia seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Juga beda dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij barakallahu fikum yang dia menghukumi langsung kafir. Sehingga tatkala melihat seorang melakukan perbuatan maasi berarti dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Menganggap pelaku dosa besar adalah kafir mukhrijun anil milah keluar dari agama Barakallahu fikum wallahu a'lamu bisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.